Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, inilah majelis yang ketiga dalam bahasan fatwa fatwa arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala masih di pembahasan tentang rukun Islam berupa asyam atau puasa. Dan masih pada pembahasan tentang ya, pembatal-pembatal puasa. Kemarin terakhir kita baca bahasanya pembatal-pembatal puasa tidaklah membatalkan puasa kecuali dengan tiga kriteria. Mengetahui ingat dan sengaja. Kalau musannifu rahimallahu taala fasaimu maka orang yang berpuasa tidaklah batal puasanya dengan pembatal-pembatal ini kecuali dengan memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama adalah mengetahui hukum syar'i dan yang kedua Ya, wa aliman bilhal dan mengetahui keadaan yaitu mengetahui waktu. Maka jika seorang itu tidak mengetahui hukum syar'i atau tidak tahu waktu, maka puasanya sah. Mengingat firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna nasina au akhtana. Wahai Rabb kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah yang tidak sengaja. Ya, dan Allah Ta'ala telah mengkabulkan doa orang-orang yang beriman ini dengan Allah katakan dalam riwayat Muslim, Qad fa'altu, telah kukabulkan. Dan firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat yang kelima, Walaysa alaikum junahun dan tidak ada atas kalian dosa, Fima akhta'tum bihi, dalam apa yang kalian lakukan secara tidak sengaja, Walakim ma ta'ammadat kulubukum, akan tapi ada dosa dalam apa yang disengaja oleh hati kalian. Dan dua ayatnya adalah <clears throat> dua dalil yang bersifat umum tentang masalah ini. Sedangkan dalil khususnya ada dalam hadis oleh subuti sunnah dan karena terdapat hadis tentang masalah ini yang ini adalah fi adillatin khasatin dalil khusus tentang puasa Ya, dalam hadis yang sahih dari Adi bin Hatim radhiallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dulunya Nasrani, annahu soma beliau berpuasa lalu beliau letakkan di bawah bantal beliau dua tali ikal ikal lain adalah dua tali yang dipakai untuk mengikat tangan onta yang dimaksud dengan tangan adalah kaki depan ketika Eh, ketika onta tersebut dalam keadaan menderum atau dalam posisi duduk. Satu tali tersebut warnanya hitam, yang kedua warnanya putih. Dan sahabat adik ini terus makan dan minum sampai jelas baginya warna putih dan warna hitam. Dan itu terjadi ketika cahaya matahari telah masuk ke dalam rumah. Nih. Dan itu terjadi ketika cahaya matahari telah masuk ke dalam rumah. Ya, karena rumah beliau tidak berlampu. Ya, maka beliau baru menghentikan makan dan minumnya setelah matahari, sinar-sinar matahari masuk ke dalam rumah. Ya, tentu sudah pagi. Setelah itu barulah amsaka dia berhenti makan dan minum. Maka tatkala dia telah betul-betul pagi datang lihat datanglah beliau menghadap kepada Rasul menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika hal itu lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya bukalah yang dimaksudkan dengan ya, benang putih dan benang hitam dalam ayat puasa adalah dua benang yang dikenal yaitu dua benang hakiki namun yang dimaksudkan dengan benang putih adalah putihnya eh, putihnya siang dan benang hitam adalah hitamnya malam. Yang jadi sisi pendalilan dan Nabi tidak memerintahkan Adi bin Hatim untuk mengkodok hari puasanya ketika itu. Kenapa? Karena beliau ini tidak mengutai hukum, dia mengira ini adalah makna ayat. Maka ini dalil bahasanya kalau tidak tahu hukum syar'i berkenaan dengan puasa, kemudian melakukan pembatal puasa yaitu makan dan minum, maka puasa tetap sah. <clears throat> kemudian yang kedua adalah e, tidak mengetahui waktu. Dalilnya ada dalam Sahih Bukhari dari Asma binti Abi Bakar radhiallahu anhuma. Asma mengatakan, kami pernah berbuka di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari yang mendung kemudian ternyata matahari masih terbit. Ternyata matahari muncul setelah mendung tersebut hilang. <clears throat> Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan para sahabat untuk mengkodok puasa. Seandainya kodok itu wajib, tentu Nabi perintahkan. Seandainya Nabi perintahkan, niscaya dinukil kepada kita, kepada umat. Mengingat firman Allah Ta'ala, bahasanya kami menurunkan adzikar Al-Quran dan yang menjelaskan Al-Quran eh, wa inna lahu lahafidhun dan kami menjaga Al-Quran dan hal-hal yang dibutuhkan untuk menjelaskan Al-Quran. Maka tatkala tidak ada nukilan tentang hal ini, tentang perintah Nabi untuk mengkodok ma'atawafur dawa'i. Padahal dawa'i faktor pendorong, tawafur itu lengkap faktor pendorong untuk menukilnya maka bisa dipastikan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan para sahabat ketika itu untuk mengkodok ya, puasanya dan tatkala Nabi tidak memerintahkan untuk kodok maka bisa dipastikan bahasanya kodok bukanlah sebuah kewajiban contoh ya eh, wamisluhat dan semisal dengan hal ini seandainya seorang bangun dari tidur dia mengira kalau itu masih malam, lantas dia makan dan minum, kemudian jelaslah baginya ternyata makan dan minum yang tadi dia lakukan karena ba'da tulu'il fajri setelah terbitnya fajar. Ya, maka tidaklah batal puasanya dan dia tidak memiliki kewajiban kodok. Li'annahu kana jahilan karena dia tidak tahu kalau waktu itu adalah waktu yang sudah terlarang untuk makan dan minum. Ya. Adapun ketidaktahuan, ya, adapun ketidaktahuan tentang hukuman, maka itu tidak menjadi udur. Maka orang yang tahu bahasanya hubungan suami istri di di siang hari bulan Ramadan itu membatalkan puasa dan punya sejumlah konsekuensi, namun dia tidak tahu apa hukumannya, dan seandainya dia tahu hukumannya, maka dia tidak akan berani melakukannya. Dia cuma ngerti ini tidak boleh. Ini ngerti tidak boleh dan dia tidak tahu hukumannya. Ya, maka puasa tentu tetap batal dan konsekuensi-konsekuensi hukuman tetap berlaku. Ada syarat yang kedua adalah dalam kondisi ingat kalau berpuasa. Lawan dari ingat adalah nisian yaitu lupa. Maka siapa yang makan dan minum dalam keadaan nasian lupa, maka puasanya puasa yang sah, tidak ada kotok baginya, tidak ada kotok atasnya, mengingat firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna inasina au akhto'na, ditambah qad fa'altu telah kukabulkan. Ini dalil umum, dalil khususnya hadis Abu Rairah Ardul anhu, sunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang lupa kalau dia berpuasa lantas makan dan minum, maka adalah dia lanjutkan puasanya karena sebenarnya hanyalah Allah memberikan makan dan minum kepadanya. Syarat yang ketiga adalah sengaja wa ayakunal insanu artinya orang tersebut mukhtaran tidak dipaksa melakukan pembatal puasa. Jika dia gairah mukhtarin ya, dia dipaksa maka puasanya sah. sawankana kana mukrohan am gairah mukrohin jika seorang itu ghairam muhtarin, tidak memiliki pilihan yang lain, maka puasanya sah, baik dipaksa ataupun tidak dipaksa. Dalilnya firman Allah Ta'ala tentang orang yang dipaksa melakukan kekafiran. Maka siapa yang kafir kepada Allah setelah dulunya beriman, maka untuknya murka Allah. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya mantap dengan iman. Akan tetapi namun orang yang lapang dadanya menerima kekafiran itulah orang yang mendapatkan murka Allah dan untuknya azabun azim, siksaan yang besar. Surat An-Nahl 106. Sisi pendalilannya berkenaan dengan paksaan dalam puasa, maka jika vonis kafir itu dimaafkan dikarenakan dipaksa, maka Ya, maka perbuatan yang levelnya di bawah kekafiran mimbabil aula ya, maka jika uh, kekafiran yang itu pelanggaran yang sangat-sangat besar ya, dimaafkan ketika dipaksa maka dosa yang levelnya pelanggaran yang levelnya di bawahnya lebih-lebih lagi Walil hadis dan dasarkan hadis yang diriatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya Allah menghilangkan dari umatku. Ya, di sini ada dalalah iktidha yaitu ithma. Ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan dari umatku dosa al-khata. Ya, dosa yang terjadi atau kesalahan yang terjadi karena tidak sengaja, karena lupa dan karena dipaksa. Ya, di sini ada kata-kata umatku. Maka ya, mafhum mukhalafah untuk hadis ini menunjukkan aturan ini tidak berlaku untuk umat-umat masa silam sebelum umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan demikianlah keadaannya ya untuk di antara beban berat umat-umat terdahulu jika mereka melakukan kesalahan dengan karena tidak eh, eh, karena lupa tetap dosa mereka melakukan kesalahan karena dipaksa tetap dosa Ya. Eh, misalnya dalam masalah kekafiran, maka jika orang melakukan kekafiran karena dipaksa, maka dia tetap masuk neraka selama-lamanya. Itu syariat umat terdahulu. Tidak ada maaf ya, perbuatan yang dilakukan karena dipaksa. Ya, dan itu salah satu penjelasan atau termasuk salah satu penjelasan yang terbaik untuk hadis lalat. Ada orang yang memberikan persembahan kepada berhala karena dipaksa berupa lalat dan masuk neraka. Karena ini syariat umat terdahulu. Bahasanya melakukan pembatal iman meskipun e, karena alasan paksaan tetap berujung neraka. Lain halnya dengan kemudahan dan kemurahan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana jika sebuah kesalahan pelanggaran itu murni karena memang dipaksa maka Allah maafkan wa ala hada berdasarkan ini seandainya terbang ke hidung seorang yang puasa terbang rubarun debu dan dia merasakan rasa debu tadi di Eh, kerongkongannya wanazala bahkan debu tadi butiran-butiran debu itu turun sampai ke lambungnya maka fa'innahu la yuftir bidalika maka orang yang berpuasa tadi tidaklah batal puasanya karena hal itu karena dia tidak memaksudkannya demikian juga seandainya dipaksa untuk berbuka akhirnya dia berbuka daf'an dalam rangka mencegah eh, lil ikrahi pemaksaan maka puasanya sah karena dia tidak memiliki pilihan yang lain. Oleh karena e, demikian juga seandainya orang mimpi basah, faanzala lalu keluarlah air mani dalam keadaan dia tidur, maka puasanya puasanya sah karena orang yang tidur tidak memiliki niat. Demikian juga seandainya seorang suami memaksa istrinya yang dalam kondisi puasa, akhirnya suaminya memperkosa istrinya dan menyetubuhinya Ya, maka puasa istri tetap sah. Karena dia tidak punya pilihan lain. Dan di sini ada satu masalah yajib tafatun yang wajib diperhatikan laha ya, masalah ini yaitu jika seorang itu membatalkan puasanya dengan jima di siang hari Ramadan padahal puasa itu wajib baginya inna yatarattab maka berdampak karena jimaknya ini lima perkara, lima poin. Pertanya, pertama dia berdosa dengan dosa besar. Kemudian wajib imsak baqiyatil yaum di sisa harinya. Begitu selesai jima dia tidak boleh makan dan minum. Meskipun dia telah selesai jima dia tidak boleh makan dan minum. Karena dia wajib imsak, dia tidak boleh mengatakan oh sudah batal ya udahlah sekalian ya, dilengkapi dengan yang lain, makan dan minum dan seterusnya nah, tidak boleh. Karena dia punya kewajiban imsak menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sampai ya, berakhirnya waktu puasa. Kemudian batalnya puasanya wajib kodok, kemudian ya, wajib bayar kafarah. Walafakat dan tidak ada beda antara orang yang aliman mengetahui ma yajibu alaihi kewajibannya gara-gara melakukan jima ini ataukah tidak tahu hukuman gara-gara melakukan jima maka tidak tahu yang dimaafkan adalah tidak tahu hukum dan bukan tidak tahu hukuman tidak tahu hukuman itu tidak menyelamatkan dari hukuman yang penting dia tahu hukum ya ini artinya ada seorang yang ya, anak raja seorang yang jika tidak jama jika dia jima di saat puasa Ramadan padahal puasa Ramadan itu, eh, itu wajib baginya akan tapi dia tidak tahu bahasanya jika jima maka kafarah wajib atasnya maka tetap berdampak atas orang tersebut ya, hukum-hukum ya, atau ketentuan jima yang telah lewat diantaranya adalah bayar kafarah li'annahu ta'ammadal mufsida karena dia telah bersengaja mem, e, mem, mem, melakukan pembatal puasa wa ta'ammuduhu dan sengajanya dia terhadap pembatal puasa mengharuskan berdampaknya tarot e, ahkam alaihi sejumlah hukum itu menjadi dampak yang harus yang dibebankan kepadanya dalam hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu ada seorang datang menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mengatakan wahai Rasulullah halak tu aku binasa. Artinya tahu kalau dia melanggar. Namun orang ini tidak tahu ya, tidak tahu hukuman, dia tahu hukum. Buktinya dia datang langsung ngomong saya binasa. Ya, saya binasa, maka artinya dia tahu hukum. Namun dia tidak tahu hukuman dan tetap mendapatkan hukuman. Nabi bertanya apa yang membuatmu binasa? E, dia mengatakan waqatu ala imraati aku jima dengan istriku saat Ramadan dan aku dalam kondisi puasa. Maka Nabi e, sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk membayar kafarah. Padahal orang ini tidak tahu kalau alaihi kafarah dia wajib bayar kafarah ataukah tidak dan syarat untuk orang yang terkena lima hal di atas diantaranya kafarah adalah orang yang membatalkan puasanya dengan jima di siang hari Ramadan dan puasa itu wajib baginya. Maka kata-kata dan puasa itu wajib baginya adalah kata-kata antisipasi sehingga tidak termasuk dalam hal ini ketika orang yang berpuasa jima di bulan Ramadan wahwa musafirun dan dia dalam keadaan safar masalan misalnya maka la talzamuhul kafaratu tidaklah kafarah wajib baginya misalnya ada seorang yang musafir dia safar dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan ya. dan pada awal pagi dia dalam kondisi puasa di awal pagi dia dalam kondisi puasa, kemudian di siang hari dia jima dengan istrinya. Maka tidak ada Eh, atasnya kewajiban kafarah karena musafir ketika dia sarafis siami ketika dia memulai aktivitas puasa dia tidak wajib untuk menyelesaikannya jika dia mau dia bisa menyelesaikannya jika dia mau dia bisa berbuka dan memilih untuk kodok ya, tentu yang jelas nyatanya tadi dia boleh membatalkan puasa manakala ketika terbit fajar posisinya sudah musafir dan ketika itu dia berniat untuk puasa kemudian siang hari berubah niat dia batalkan puasanya dengan jima dengan istrinya nah ini yang ya ini yang tidak terkena kafarah karena e, menyelesaikan puasa dalam hal ini bukanlah sebuah kewajiban lain halnya dengan orang yang ya, ketika terbit fajar statusnya masih mukim kemarin telah kita bahas orang eh, yang terbit fajar dalam status mukim kemudian safar ya, maka jumhur ulama mengatakan dia tidak boleh batalkan puasanya karena terkumpul pada dirinya alasan untuk membolehkan batal puasa dan alasan ya, yang menyebabkan dia tidak boleh membatalkan puasa dimenangkanlah alasan yang mengharamkan dan melarang dia untuk membatalkan puasa. Ya, kemudian e, pembahasan selanjutnya adalah tentang hukum menggunakan bakhah, ya, alat semprot, ya, karena sempitnya napas bagi orang yang berpuasa, apakah itu membatalkan puasa? maka hadal bakhah bakhah maknanya alat rasyin alat semprot. Yatabakharu itu menimbulkan asap dan tidak sampai ke lambung. Fahina idin maka pada saat itu kami katakan tidaklah mengapa menggunakan alat ini meskipun Anda dalam kondisi berpuasa. Wala tuftir bidalik dan Anda tidak batal puasa karena hal itu. Li'annahu kama kulna karena sebagaimana kami katakan tidaklah masuk dari alat ini ke lambung ajzaun materi-materi tertentu. Karena yang terjadi yang ada adalah dia adalah sesuatu yang bertebangan, wayatabakhar membentuk asap, kemudian hilang dan tidaklah sampai e, materinya ilal ma'idah ke lambung. Maka boleh bagi Anda menggunakannya ketika Anda berpuasa dan puasa tidaklah batal karena hal itu. Dan sebagaimana telah kita telah singgung di pertemuan-pertemuan yang lewat untuk ketentuan ini berlaku e, manakala kita tidak mengacu dengan kaidah madhab syafi'i dalam masalah apa yang dimaksud dengan semakna dengan makan dan minum. Dan berkenaan dengan kaidah syafi'iyah dalam masalah ini ingin saya bacakan keterangan di Kifayatul Akhya fi hali ghayatil ikhtisar matan e, penjelasan untuk matan Abi Suja. Maka ketika di Kifayat Utul Akhyar e, kitab fikih Syafi'i ketika membahas tentang pembatal puasa di antaranya adalah al-aklu wa surbu wa in qalla. Ya, makan dan minum meskipun sedikit ingdal amdi saat sengaja. Wa kada ma fi maknal akli. Demikian juga yang semakna dengan makan. Apa telah ukur semakna dengan ma makan? Wa dobit. Dan dobit untuk yang semakna dengan makan. Annahu yuftiru bikulli ainin wasolat minal zahiri ilal batini ya, bahasanya uh, yuftir membatalkan puasa semua benda wah yang sampai yang melakukan pergerakan minat zahir dari luar badan ilal batin ke dalam badan fiman manfadhin maftuhin dan dia uh, sampai ke dari luar menuju ke dalam tadi fiman manfadhin pakai saluran maftuhin yang terbuka an qasdin secara sengaja ma'adzikri saum dalam keadaan ingat kalau sedang puasa. Ini kaidah syafi'iyah tentang fi makna al-aqli yang dimaksud dengan semakna makan. Itu adanya benda dari bergerak dari luar badan kemudian masuk ke dalam badan dan dia masuk ke dalam badan menggunakan yeah, manfadin maftuhin saluran yang terbuka. Selain terbuka. Tidak disyaratkan harus sampai ke lambung. Lain halnya dengan kaidah Sayyid yang mensyaratkan harus sampai ke lambung. Ini tidak harus sampai tidak ke lambung. Yang penting masuk ke saluran di badan. Wasartul batin dan yang dimaksud dengan bagian badi, bagian dalam badan ayakuna jaufan. Manakala itu adalah rongga. Wa ingkana la yahilu meskipun benda tadi tidak mengalami perubahan di dalam rongga. Ya, meskipun setelah masuk itu tidak mengalami perubahan. Kalau makan itu kan masuk dan kemudian mengalami perubahan. Ini tidak disyaratkan harus mengalami perubahan, mengalami proses perubahan itu bukan syarat. Ing Syafi'iyah. Wahada wasahid dan inilah yang benar. Oleh karena itu maka di sini disampaikan ya, seandainya seorang itu meneteskan sesuatu ke dalam telinganya. Ini maka ada ain benda masuk ke dalam rongga, jauh ke dalam rongga. Meskipun di sana tidak berubah, airnya tetap bening seperti itu. Atau bahkan kolam mailan memasukkan ya, alat celak mata ke dalam lubang telinga. Ya, masukkan alat celak mata ya, ke dalam lubang telinga. Masukkan bulu, ya, masukkan bulu ke lubang telinga. Ya, maka aftar batal puasanya. Batal puasanya. Au fi qatnan atau dia masukkan iseng dia masukkan ke ya, zakarnya Zakarnya dia masukkan kotnan eh, kapas iseng dia masukkan dan bisa masuk. Meskipun habis itu dikeluarkan. Aftara alal asah. Maka indah syafi'iyah puasanya batal. Nah itu karena itu manfaat itu saluran. Ya, saluran menuju batin. Dan batin syaratnya celah, lung, uh, rongga. Oleh karena itu seandainya waukadalah roza sikinan, seandainya uh, pisau itu di, uh, di uh, dipasang, ditusukkan filah misak di dagingnya betis layuftir. Itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Li'anau la yu'adu jaufan. Karena tidak dianggap ada rongga di situ. Bikhlafi lau tu'ina fi Lain hanya kalau pisau itu ditembuskan, ditusukkan ke perut. Ya, maka itu di perut itu ada rongga. Batal puasanya karena ketusuk pisau. Indah syafi'iyah ketusuk pisau ya, atau ditusuk oleh pisau ya, ditusuk dengan pisau, pisau itu masuk ke perut, itu masuk rongga, oh, ingda syafi'iyah batal puasanya. Ya, maka tentu berkenaan dengan semprot uh, semprot untuk asma yang dibahas di sini. Ya, kalau ingda syafiyah maka itu batal. Karena ini ada materi yang masuk ke rongga. Dan itu sengaja. Maka batal. Ya, maka batal. Sehingga penderita asma yang punya ketergantungan dengan obat semprot itu kalau menurut Syafi'iyah ya statusnya orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Ya, maka uh, tidak punya kewajiban puasa, punya kewajiban fidyah. Lain hanya dengan kaidahnya Said Ibn yang mensyaratkan untuk disebut semakna makan dan minum, benda tadi harus sampai ke ma'idatihi, ke lambung. Kalau tidak sampai ke lambung, maka itu tidak semakna makan dan minum. Sehingga tidak membatalkan puasa. Maka obat semprot ini karena dinilai ya, berdasarkan keterangan yang sampai kepada beliau dari para dokter, ini tidak sampai ke lambung, ya maka uh, tidak membatalkan puasa ya cuma kemudian lenyap ya tanpa sebelum sampai ke lambung ya maka puasa tidak batal karenanya. Dan selanjutnya apakah muntah itu membatalkan puasa? Jawabannya jika seorang itu muntah secara sengaja itu membatalkan puasa. Namun jika dia koa muntah tanpa sengaja tidak membatalkan puasa. Dalil atas halnya adalah hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi saw mengatakan Siapa yang terdorong untuk muntah maka tidak ada kodok atasnya. Namun siapa yang berusaha untuk muntah secara sengaja faliyakadi maka adalah dia kodok puasa yang e, puasanya hari itu. Dan jika gola bakal kai anda terdorong untuk muntah maka anda tidak batal. Dan seandainya seorang itu ahasa merasa bahasanya bi anna ma'idatahu bahasanya lambungnya itu tamuju bergelombang-gelombang mungkin apa apa apa terjemah yang enak kok bergelombang Hah? bergejolak ah, kok bergejolak <laughs> Hah? mual ya mual itu ya wa annaha sayakhruju dan akan keluar mafiha isinya isi lambung Eh, Nakululahu maka kita katakan pada orang yang merasakan mual di perut ini, jangan anda halangi, eh, jangan pula anda jangan pula anda tarik supaya cepat keluar. Kif, oleh karena itu berhentilah atau bersikaplah mau kifan hiadian dengan sikap netral, eh, dengan sikap netral ini perutnya mulas, ada yang mau keluar, ah, maka ambil sikap netral. Jangan dilokok-lokok kemudian supaya muntah atau jangan pula ditahan. Janganlah kemudian berupaya untuk memuntahkan, jangan pula menghalangi muntah. Karena jika Anda berupaya untuk memuntahkan, Anda batal. Dan jika Anda halangi, maka boleh jadi itu memberikan motorot bagi kesehatan Anda. Fadakhu maka biarkan dia. Jika dia keluar tanpa tindakan apapun dari Anda, maka itu tidak masalah dan Anda tidak batal karenanya. Kemudian keluarnya darah dari gusi orang yang berpuasa, apakah itu membatalkan puasa? Darah yang keluar dari gigi tidaklah mempengaruhi puasa. Akan tapi jagalah diri upayakan untuk jaga diri dari menelan darah ma'am ma'amkana semaksimal mungkin. Seandainya ada yang tertelan karena tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Demikian juga seandainya hidung Anda mimisan, maka ihtaris jaga diri dari menelan ya, dari menelan darah. Ya, kemudian jika tertelan tanpa ya, tanpa kemudian disadari ya, tanpa diinginkan fa inna laisa alaihi fi dzalika maka tidak ada satupun e, masalah karenanya wala yalzamu qada'un ya tidak batal dan tidak ada kewajiban qada Nah, kemudian jika seorang wanita haid itu bersih sebelum terbit fajar dan baru mandi setelah terbit fajar, apa hukum puasanya? Jawabannya puasanya sah jika dia yakin telah bersih dari haid sebelum terbit fajar. Yang penting dia yakin kalau dia telah suci, artinya darah telah berhenti. Karena sebagian wanita mengira bahasanya dia telah suci, padahal belum suci. Oleh karena itu, beberapa wanita datang dengan kapas kepada Ibunda Aisyah radhiallahu anha dan memperlihatkan pada Ibunda Aisyah kapas tersebut ya, tanda suci. Maka Ibunda Aisyah mengatakan kepadanya, janganlah kalian para wanita tergesa-gesa sampai kalian melihat kosotal baydo, cairan putih yang itu adalah tanda pasti berhentinya haid. Ya, maka tanda suci dari haid, tanda yang paling akurat munculnya kosotul baydo. Ya, maka wanita yang punya lendir putih di akhir haid Eh, wajib baginya nunggu itu untuk supaya dipastikan kalau dia telah bersih dari haid. Ya. Sedangkan wanita yang tidak keluar kosotul baida, ya, maka tolak ukur sucinya adalah ketika kering, tidak ada apapun yang nempel, ketika kapas dimasukkan di tempat keluarnya darah. Namun wanita yang memiliki kosotul baida tidak boleh semata-mata dengan kering, dia belum suci. Sampai keluar kosotul baidoknya. Sebagaimana wanita-wanita ini. Mereka uh, datang kepada Ibunda Aisyah menyampaikan, memperlihatkan kapas. Ini loh kapasnya kering. Ini loh kapasnya kering. Jadi, jadi masukkan di tempat keluarnya darah. Ini tidak ada apa-apanya. Apakah kami suci? Kata Ibunda Aisyah, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa mengklaim sudah suci dari haid tunggu sampai keluar qasatul bayda. Jadi sehingga kering dari dari hal ini jika kering itu belum bisa untuk yang punya qasatul bayda dan keluar qasatul baydanya kering itu belum bukan alasan ya, tidak boleh ya, jadikan alasan saya sudah suci. Tunggu sampai keluar qasatul bayda. Fal mar'atu maka wanita alaihim menjadi alaiha menjadi kewajibannya untuk tata anna Untuk tidak tergesa-gesa sampai yakin kalau dia telah betul-betul suci. Jika dia telah memang suci, kemudian dia niat, pasang niat untuk berpuasa ya, sebelum terbit fajar, meskipun belum mandi. Dan baru mandi setelah terbit fajar. Walakin alaiha aidan, demikian juga menjadi kewajibannya untuk memperhatikan sholat Ya, dengan bersegera mandi supaya bisa sholat subuh pada waktunya. Kot ya, balaghana telah sampai kepada kami laporan bahasanya sebagian wanita telah suci ya, atau haram ba'da tulil fajri. Atau Atau tatuhura telah suci setelah terbit fajar atau sebelum terbit fajar akan tapi dia tunda mandinya sampai terbitnya matahari dengan alasan Wanita ini ingin mandi dengan mandi yang lebih sempurna, lebih bersih dan lebih bersih. Ini adalah satu hal yang keliru, baik dilakukan di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Karena kewajiban wanita ini untuk bersegera, ya, mandi supaya bisa sholat subuh pada waktunya. Dan boleh-boleh saja bagi dia untuk mencukupkan diri dengan mandi yang seperti, yang yang penting sah, mandi dengan kadar yang wajib, artinya yang penting sah, untuk bisa menunaikan sholat subuh. Dan jika dia ingin untuk menambah kebersihan badannya, wanadhofah dan kebersihan badannya, dengan mandi lagi setelah terbit matahari, maka itu tidak mengapa. Dan semisal dengan kasus wanita haid adalah ya, wanita yang mengalami kondisi junub. Lalu tidak mandi kecuali setelah terbit fajar. Maka itu tidak mengapa puasanya sah. Sebagaimana demikian juga laki-laki seandainya dia punya junub dan tidaklah mandi kecuali setelah terbit fajar, yaitu setelah terdengarnya adzan, adzan subuh, maka dia adalah orang yang berpuasa, puasa dan dia puasa, maka itu tidak mengapa. Li'an wa sabat karena terdapat hadis yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. bahwa Nabi menjumpai terbit fajar dalam keadaan masih junub min ahlihi karena kumpul dengan istrinya. Dan Nabi tetap puasa, itu pasang niat puasa dan mandi setelah terbit fajar sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan ini hukum terakhir. Ya, sebelumnya siapa yang mandinya setelah terbit fajar dalam keadaan junub nah, di akhir malam kemudian baru mandi setelah terbit fajar maka puasanya tidak sah. Kemudian hukum ini mansuh dengan hadis ini yang Eh, yang dikutip dan diceritakan oleh penulis. Dan berikutnya adalah apa hukum cabut gigi bagi orang yang berpuasa, apakah itu membatalkan puasanya? Ya, darah yang keluar karena cabut gigi dan semacam itu tidak membatalkan puasa karena dia tidak mempengaruhi memberikan pengaruh sebagaimana pengaruh bekam, maka tidaklah batal puasa karena cabut gigi. Kemudian apa hukum cek darah bagi orang yang berpuasa? Apakah itu membatalkan puasa? Layuftir tidaklah batal ya, orang yang berpuasa tidaklah batal puasanya bi dam ketika dia mengeluarkan darah min ajli tahlil dalam rangka cek darah. Karena dokter terkadang memerlukan ilal akhdi mengambil darah orang yang sakit untuk cek darah. Fahadala yuftir maka ini tidak membatalkan puasa karena dia adalah darah yang sedikit tidak memberikan efek pada badan sebagaimana efek bekam. Fala yakunu muftiran maka ini tidak membatalkan puasa. Dan hukum asalnya masih adanya puasa dan tidak mungkin kita katakan batal kecuali dengan dalil syar'i. Dan dalam hal ini tidak ada dalil syar'i yang mengatakan bahasanya orang yang berpuasa batal puasanya semisal karena eh, dengan sebab semisal darah yang sedikit ini. Adapun mengambil darah dalam jumlah yang banyak dari orang yang berpuasa dalam rangka disuntikkan kepada orang yang membutuhkannya misalnya yaitu maksudnya donor darah maka jika diambil dari seorang yang berpuasa dalam darah dalam jumlah yang banyak yang memberikan efek kepada badan sebagaimana efek keluarnya darah karena bekam fa innahu yuftiru bidzalik maka batal puasa karenanya. Wa ala hadha, maka berdasarkan hal ini ya, jika puasa itu adalah puasa yang wajib, tidak boleh bagi seorang untuk yatabarok donor pihak dam donor darah yang jumlahnya banyak untuk orang lain. Kecuali ya, kecuali jika orang yang mutabarok lahu orang yang mau didonori itu dalam kondisi yang bahaya. Tidak mungkin dia bersabar sampai tenggelamnya matahari. Dan dokter memutuskan bahasanya darah orang yang puasa ini manfaat bagi si sakit dan akan bisa menghilangkan kondisi daruratnya, kondisi bahayanya si sakit. Maka dalam keadaan ini tidak mengapa donor darah dan alias membatalkan puasa, kemudian makan dan minum sehingga kembalilah kekuatannya, kekuatan fisiknya, kemudian dia kodok hari yang telah dia batalkan tersebut. Wallahu a'lam. Namun ini tentu kita lihat adalah derivat dari pembahasan ini tadi tentang masalah donor darah yang membatalkan puasa. Ini derivat dari permasalahan bekam. Ya, ini derivat dan turunan dari permasalahan bekam. Dan kemarin telah kita sampaikan pendapat jumhurul fukoha, bekam tidak membatalkan puasa. Nah, kalau mengacu pendapat tersebut, maka berarti ya donor darah juga tidak membatalkan puasa puasa. Ya, namun keluar dari khilaf ulama satu hal yang dianjurkan. karena itu jika memungkinkan ditunda badal maghrib maka itulah yang al-afdal khurujan anil khilaf dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Dan jika asaim orang yang berpuasa itu istimna melakukan onani, maka apakah batal puasanya bidalika gara-gara istimna, gara-gara onani? Dan wajibkah baginya kafarah sebagaimana kafarah jima? Jawabannya jika orang yang puasa itu istimna melakukan istimna atau onani fa'anzala lalu keluarlah air mani maka batal puasanya. Wajib baginya mengkodok hari di mana dia istimna di hari itu. Tidak ada atasnya kafarah. Karena kafarah tidaklah wajib kecuali dengan jima' Namun dia wajib bertobat dari apa yang dia lakukan karena apa yang dia lakukan adalah maksiat. Dan di situ ada dua maksiat, maksiat onani dan maksiat membatalkan puasa secara sengaja tanpa udur syar'i. Dan ini telah pendapat yang paling kuat. Ya, dalam masalah ini tidak ada kafarah. Perlu diketahui, sebagian ulama mengatakan kafarah sebagaimana kafarah jima itu ilahnya adalah membatalkan puasa. Ilahnya membatalkan puasa. Nah kalau ilahnya membatalkan puasa, maka semua membatalkan puasa. Baik dengan makan, ataukah dengan minum, ataukah dengan onani, atau dengan yang lain. Maka ada kafarah sebagaimana kafarah ya, jima. Ya. Namun pendapat yang kuat, ilahnya bukan itu. Dan ilahnya adalah batal puasa dengan jima batal puasa, membatalkan puasa dengan jima. Nah, itu ilahnya sehingga tidak bisa dilebarkan kepada yang lain. Dan apa hukum mencium parfum bagi orang yang berpuasa? Mencium parfum bagi orang yang berpuasa tidaklah mengapa, baik parfum tersebut bentuknya minyak ataupun asap. Ya, akan tapi jika dalam bentuk asap, maka jangan istingsyak, jangan menyorot dalam-dalam asapnya karena asap itu memiliki materi yang bisa tembus sampai jauh. Bisa tembus masuk sampai jauh, eh, jauh mana asalnya rongga. Dan yang dimaksudkan di sini adalah lambung. Maka jika demikian dia bisa membatalkan puasa seperti air dan serupa itu. Kumur-kumur boleh. Kemudian kalau saat kumur-kumur nelan dengan sengaja tidak boleh. Kalau tertelan dengan ya, tertelan tanpa sengaja tidak apa-apa. Maka demikian juga asap. Wa amma adapun semata-mata menciumnya tanpa istingsak, tanpa menyerotnya sehingga sampai ke dalam lambung maka tidak mengapa. Kemudian perbedaan antara mencium asap ya, bakaran gahara, uh, gaharu atau cendana dan obat tetes di mana bisa membatal uh, pertama yang poin yang pertama bisa membatalkan puasa namun kenapa yang kedua tidak membatalkan puasa perbedaan di antara keduanya bahasanya orang yang nyerot asap maka dia sengaja memasukkan asap ke dalam lambungnya adapun obat tetes innahu qad ya, ya, lam yaksud maka orang itu tidaklah bermaksud sampai obat tetes itu ke dalam perutnya namun dia cuma bermaksud untuk e, memberikan batetes untuk hidungnya fil khoyashim di pangkal hidungnya fakot saja. Kemudian hukum tetes e, tetes e, hidung, tetes mata dan tetes telinga bagi orang yang berpuasa. Maka Uh, tetes uh, tetes hidung jika sampai ke lambung maka itu membatalkan puasa. Karena terdapat dalam hadis Lakit ibn Sabirah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, ya sungguh-sungguhlah dalam istingsa kecuali jika anda dalam kondisi berpuasa. Maka tidak boleh bagi orang yang berpuasa untuk ngasih obat tetes di hidungnya yang sampai ke lambungnya. Amma malaya ila dalika, adapun jika tidak sampai ke lambung min kotrotil anfi dan ini adalah tetes ya hitung fain naha la tuftir maka itu tidak membatalkan puasa. Sedangkan e, tetes mata maka semisal dengan tetes masa e, mata kasus bercelak. Jika kita katakan celak itu tidak membatalkan e, puasa maka berarti tetes mata pun demikian. Maka tadi demikian juga tetes telinga maka itu tidak membatalkan orang yang berpuasa karena dia bukanlah pembatal puasa berdasarkan nas, tidak pula dia semakna dengan pembatal puasa yang ada nasnya. Karena dia juga tidak semakna, tidak eh, dinilai bukanlah semakna makan dan minum menurut pendapat beliau. Lain hanya dengan Syafi'iyah yang mengatakan ini semakna dengan makan dan minum. Dan mata itu tidak memiliki jalan tembus ya, lil akli wa untuk makan dan minum. Demikian juga telinga. Fahiyah maka telinga itu seperti yang lainnya. Maka dia seperti masa jildi, pori-pori kulit. Dan para ulama menyebutkan bahasanya seorang itu jika melumuri bagian bawah telapak kakinya dengan sesuatu, maka dia bisa merasakan rasa sesuatu tadi. Wajadah ta'mahu dia akan bisa menjumpai rasanya fi halqihi di Eh, di kerongkongannya. Meskipun demikian, fa'inna wala yuftir bidalik. Dia tidaklah ya, batal puasanya karenanya. Dia, eh, dia taruh di lantai lombok dalam jumlah yang banyak ya, atau sambal dalam jumlah yang banyak, kemudian dia letakkan kaki di di situ. Nah, maka kata ulama fikih kata fukoha ya, dalam kondisi semacam ini mungkin nanti akan ada rasa pedas di uh, di kerongkongan, namun ini pedas terasa pedas yang tidak membatalkan puasa. Kenapa? Alasannya li'anna dalika laisa manfadan karena tidak ada jalur tembus menuju lambung dari pori-pori kaki itu. Wa alaihi ya layak kunum, e, maka tidaklah orang yang bercela atau ngasih obat tetes di matanya obat, atau obat tetes di telinganya tidaklah batal karena itu semua meskipun mereka merasakan rasa dari obat-obat tetes tersebut di kerongkongannya. Wa mislu dan simsal ini seandainya orang yang berpuasa itu e, idahana memberikan minyak biduhnin dengan satu minyak dan ini minyak dalam rangka terapi dan pengobatan atau bahkan minyak ya meskipun bukan dalam rangka ilaj terapi. Fa la yadurruhu maka itu tidak membahayakannya. Demikian juga seandainya sempitnya pernapasan kemudian dia menggunakan satu gas yang disemprotkan ke mulut yubah itu disemprotkan filfam di mulut dalam rangka untuk melapangkan pernapasan maka itu tidak membatalkan puasa karena materinya tidak sampai ke lambung. Sehingga tidak tergolong makan, tidak pula tergolong minum. Kemudian siapa yang mimpi basah saat puasa maka sahkah puasanya? Jawabannya iya, puasanya sah karena mimpi basah tidak membatalkan puasa. Karena itu tanpa pilihan seseorang. Ya, seorang itu tidak bisa ngatur dirinya eh, merasakan mendapatkan mimpi basah ataukah tidak. Ada orang yang berharap boleh jadi berdoa untuk dapat mimpi basah. Ya, namun dia tidak mimpi basah. Padahal sudah berharap sekali. Ya. Maka ini menunjukkan bahasanya mimpi basah itu eh, birair ikhtiar, tanpa pilihan seseorang. Dan perlu diketahui bahasanya mimpi basah itu bagian dari godaan setan. Oleh karena itu para ambia terjaga dari ihtilam. Ya, mereka tidak mengalami mimpi, mimpi basah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-hulmu minasyaitan. Mimpi basah itu datang dari setan. Waqatufi al-qalam anhu dan dan pena telah diangkat dari orang yang tidur saat dia tidur. Wa minal munasib di antara satu hal yang E, cocok dan pas untuk aku ingatkan apa yang dilakukan oleh di zaman ini yang dilakukan oleh banyak orang terutama ini di Arab Saudi bahkan ini budaya khas Arab Saudi ya, yaitu pada begadangan di malam-malam Ramadan boleh jadi begadangan dalam perkara yang tidak manfaat atau membahayakannya summa idza an-nahar kemudian ketika siang maka mereka tenggelam seluruhnya dalam tidur. Ya, maka di bulan Ramadan pagi dan bahkan siang itu di Arab Saudi tidak ada aktivitas. Ya, secara umum kecuali mungkin di daerah ya, wisata ya, uh, misalnya di di, uh, di Jeddah atau di tempat-tempat yang lain sudah pagi orang tuh tidur semua. Nanti bangun-bangun ba'da duhur. Dan itu pun belum ngapa-ngapain. Toko itu berbuka batal asar. Ya toko itu buka itu ba'dal asr. ya, ya pagi, atau duhur itu belum ada toko buka, tidak ada. Toko buka itu ba'dal asr baru toko buka. Dan ini budaya khas eh, budaya Arab Saudi. Ulamanya teriak-teriak masalah ini ya tetap budaya masyarakat yang kayak geser-geser. Ya, fatwa ulama, ceramah macam-macam. Ya, itu tidak mengubah budayanya. Budaya semalaman itu begadangan sampai sahur. Pekadangan sampai sahur, kemudian uh, subuh, habis subuh tidur. Ya. Yang uh, yang tergolong tidak malas itu melek setelah sampai duhur kemudian melek. Ya. Ya, itu yang tergolong rajin itu nanti tidur sampai duhur dari ba'da subuh sampai duhur, uh, duhur bangun untuk sholat uh, masih melek. Ya, kemudian melek Ya, yang kemudian yang malas malesan ah, itu masih dilanjut sampai batal asar, nanti asar asar baru uh, bangun. Begitu asar apa yang dilakukan? Ngantri di toko makanan, ya. ngantri untuk beli buka. <laughs> itu budaya masyarakat Arab Saudi dan, eh, dan eh, fatwa ulama macam-macam, nasihat dan seterusnya itu tidak tidak eh, ya, kemudian mengubah budaya yang ada. Semacam di sini beliau mengingatkan, ini adalah satu hal yang jelek. Ini adalah kebiasaan yang jelek. Fa'inaha adalah yang bari. Maka ini satu hal yang tidak sepatutnya terjadi dan dilakukan. Bal Allah diyambari namun hal yang sepatutnya dilakukan adalah seorang itu menjadikan puasanya adalah mahalan sudah tempat untuk taat, untuk zikir, untuk baca Quran dan yang lainnya yaitu yuqaribu ilallahi tabaraka wa ta'ala. Itu mendekatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian hukum at-tabarut menyegarkan badan. Ya, lisaim untuk orang yang berpuasa. At-tabarut menyegarkan badan bagi orang yang berpuasa hukumnya boleh dan tidak mengapa. Adalah Rasul alaihi salatu wasalam menuangkan air ke kepalanya karena cuaca yang panas atau karena kehausan dan beliau dalam kondisi puasa. Demikian dan urat Abu Dawud. Dalil yang lain, Ibnu Umar membasahi kainnya ketika beliau puasa. Dibasahi dengan air untuk meringankan luar biasanya panas. Maka siang-siang beliau siram bajunya dengan air ya, untuk mengurangi panas atau kehaus e, rasa haus. Wartubah dan semata-mata basah-basah itu tidak memberikan pengaruh. Eh, Liana laisat ma'an karena itu bukanlah air yang masuk ke dalam lambung. Ya, cuma masuk ke pori-pori kemudian jadi segar. Nah, itu tidak sampai lambung sehingga tidak membatalkan puasa. Ya, jika orang yang berpuasa itu berkumur-kumur atau istingsak lalu masuklah air ke dalam perutnya apakah membatalkan puasa? Maka jika seorang yang berpuasa itu kumur-kumur saat berwudu atau istingsak lalu masuklah air ke dalam perut, itu tidak membatalkan puasa karena dia tidak bersengaja. Tapi kalau kumur-kumur kemudian sengaja ada sebagian ditelan, nah itu maka batal puasanya. Dan dia murni kumur-kumur namun ada yang tersisa karena tentu tidak semua air itu e, bisa dikeluarkan, ada yang tersisa kemudian sebagainya tertelan tanpa sengaja, tidak mengapa. Karena Allah Ta'ala berfirman tidak ada atas kalian dosa dalam apa yang kalian lakukan tanpa sengaja akan tapi mata ammadat hukum apa yang disengaja oleh hati-hati kalian itulah yang berdosa. Kemudian hukum orang yang berpuasa memakai parfum. Rawaih adriyah. Tidaklah mengapa menggunakan parfum di siang hari bulan Ramadan. Ya. Dan tidaklah mengapa menyerotnya Ya, ilal bahuro kecuali manakala parfum tersebut, wewangian tersebut bentuknya bakhur. Yaitu asap ya, dari pembakaran gaharu atau jendanya. Maka tidak boleh diserot dalam-dalam. Karena dupa, karena asap itu memiliki materi yang bisa sampai ke lambung wawadukhon yaitu asap. Dan apakah kemudian mimisan itu membatalkan puasa? Mimisan tidaklah membatalkan puasa meskipun dalam jumlah yang banyak meskipun darah yang keluar banyak. Ini pembahasan berkenaan dengan derivat masalah bekam. Ya, meskipun banyak sebanyak orang dibekam itu tidak membatalkan puasa. Karena itu tanpa pilihan orangnya. Kemudian Nara ba'da taqawim. Kami melihat sebagian kalender. Di bulan Ramadan diletakkan padanya satu bagian yang disebut dengan imsak. Dan imsak itu yuja'al dijadikan sebelum sholat subuh kurang lebih 10 menit atau rubuk sa'ah seperempat jam yaitu 15 menit. Apakah tindakan ini memiliki landasan dari sunnah ataukah termasuk bid'ah? Aftuna makjurin, tolong beri kami fatwa dan untuk anda ganjaran. Hadal minal bid'ah, kata Syekh Nusaimin ini termasuk bid'ah. Ini tidak memiliki landasan dari sunnah. Bahkan sunnah Nabi, ajaran Nabi menyelisih hal ini. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya Al-Aziz, silakan makan dan minum sampai terbit fajar. Bukan sampai 10 menit sebelum terbit fajar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Bilal itu beradan dan itu masih malam. Silahkan tetap lanjut makan dan minum sampai kalian mendengar adan ibnu Umi Maktum. Karena Ibnu Ummi Maktum tidaklah beradan kecuali setelah terbit fajar. Oleh karena itu, hadal imsak maka imsak yang dibuat oleh sebagian orang itu adalah tambahan dari apa yang Allah wajibkan. Tambahan dari apa yang Allah wajibkan. Kewajiban yang Allah tetapkan. Puasa itu sejak terbit fajar. Dengan adanya imsak-imsak ini, maka ditambahi puasa itu dimulai dari 10 menit atau 15 menit sebelum terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka ini merubah definisi puasa. Ya, maka ini mengubah definisi puasa di dataran praktek. Ya. Puasa yang harusnya definisinya menahan dari pembatal puasa dari terbit fajar yaitu subuh sampai tenggelamnya matahari diganti menjadi puasa itu menandir dari pembatal-pembatal puasa, makan dan minum sejak 10 menit sebelum terbit fajar sampai tenggelam matahari. Definisi puasa berubah. Gara-gara imsak. Fayakunu batilan karena ini tambahan dari apa yang Allah wajibkan, maka ini satu hal yang batil. Dan ini adalah bentuk to' bentuk berlebih-lebihan dalam beragama dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, celakalah orang yang mutanatiun berlebih-lebihan dan Nabi sampaikan tiga kali. Dan betul ini sebagian orang betul-betul celaka gara-gara imsak ini. Dia bangun pas imsak. Eh, dia bangunnya pas Pas imsak-imsak dia nggak berani makan, nggak berani minum, akhirnya lemes. Nah, ini halaka. Nah, ini contoh halakanya, ini bentuk real halakanya. Susah, kesusahan dia karena sikap dia berlebih-lebihan. Padahal ketika dia bangun, imsak-imsak oh sudah masih masih lumayan 15 menit masih ya, atau kurang lebih sekitaran itu ya maka dia masih punya waktu yang agak cukup nah, ya. namun karena dia berlebih-lebihan, akhirnya dia susah sendiri. Dan tentu imsak yang dimaksudkan sebagai yang dikomentari ini tambahan dari apa yang Allah wajibkan, manakala ya, ada keyakinan begitu imsak tidak boleh makan dan minum. Adapun e, orang berhenti pada waktu imsak tanpa anggapan e, terlarang atau haram makan dan minum, maka ini bab yang berbeda. Ya, kenapa dia berhenti? Habis semua. Pas imsak dah habis semua. Ini dah habis, dah habis, dah habis. Imsak, imsak. Ya, ya tidak apa-apa. Gitu kan? Ya itu tidak apa-apa. Sudah nggak ada lagi yang mau dimakan. Nah, ada habis semua ya. Dan itu pas imsak-imsak tidak apa-apa. Ya, itu tidak masalah. Ya. Nah yang jadi masalah apa? Uh, anggapan. Begitu imsak maka haram. Nah, makan dan minum, dicelalah orang yang makan dan minum, ditegurlah orang yang makan dan minum. Nah, ini yang uh, ini yang yang disebut dengan melebihi ziyadah tambahan dari apa yang Allah wajibkan. Tapi jika cuma uh, berhenti karena faktor yang lain dan itu pas waktu imsak-imsak maka uh, ini uh, ini satu hal yang berbeda. Kemudian orang yang matahari itu tenggelam saat matahari tenggelam dan berazanlah orang yang berazan dia masih di ardil matar. Di al-matar di eh, di bandara, di tanahnya bandara, di landasan bandara. Lalu dia berbuka. Wabada itla setelah itla take off atau ira pesawat, dia melihat matahari. Fahal yumsik apakah dia e, tidak boleh makan dan minum ataukah boleh makan dan minum. Jabat kami untuk e, permasalahan ini dia tidak memiliki keharusan untuk menandir dari makan dan minum. Lianohana telah tiba waktu iftari, waktu berbuka untuk dia. Dan mereka masih di bumi. Fakat robati syamsu, tenggelam matahari dan mereka masih di tempat e, tenggelamnya wawa makanin khorbat minhu dan dia berada di tempat di mana matahari tenggelam ketika itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika malam telah datang dari arah timur dan siang telah pergi di arah barat dan matahari yaitu bulatan matahari telah tenggelam, maka itulah waktu berbukanya orang yang berpuasa. Faidahkan akot aftara maka jika telah berbuka orang yang korbat alaih samsu, yang mengalami tenggelamnya matahari ketika dia di landasan bandara. Fakat intaha maka telah habislah harinya. Jika habis telah habislah harinya, maka dia tidak memiliki keharusan untuk imsak kecuali setelah datang hari berikutnya. Wa ala hada maka berdasarkan hal ini fala yalzamu al-imsaku maka tidak ada kewajiban untuk menahan diri dalam kondisi ini. Karena buka di sini adalah tuntutan dalil syar'i. Maka tidaklah wajib al-imsak menahan diri dari makan dan minum kecuali dengan dalil syar'i dan tidak terdapat dalil syar'i yang mengharuskan untuk menahan diri makan dan minum dalam kondisi ini. Maka tentang orang yang naik pesawat maka uh, maka dibedakan Ya, maka bisa kita katakan dirinci dengan dua rincian. Pertama, sebagaimana di sini. lima menit sebelum take off, ya, waktu buka telah tiba. Kemudian dia makan dan minum. Begitu take off, matahari kelihatan. Maka dia masih boleh terus makan dan minum. Tidak ada kewajiban imsak. Namun jika dia take off 5 menit sebelum maghrib. Setelah itu take off lihat matahari. Maka selama lihat matahari tidak boleh makan dan minum. Ya, maka selama lihat matahari dia tidak boleh makan dan minum. Ya, meskipun di bawah itu sudah waktu maghrib, ya, dia ada uh, lima menit sebelum tenggelam matahari dia take off. Ya, dia sampai Cilacap itu sudah uh, ah, ya, ke arah barat misalnya sampai Cilacap itu udah ini pada maghrib semua bawah itu waktu berbuka. Namun dia lihat matahari karena dia ngejar matahari. <laughs> dia lihat matahari. Selama lihat matahari dia tidak boleh makan dan minum. Dia wajib puasa. Sampai dia tidak lihat matahari di udara sana. Ya, kemudian apa hukum menelan menelan balgon? Ya, ya, ingus ya. Eh, Balgham itu e, dahak yang bercampur dengan ludah yang keluar dari masalik tanafusia, saluran napas. khomah dan dahak lisaim bagi orang yang berpuasa. Jawabannya balgham atau nakhomah, dahak atau sejenis itu, idalam dalam ilal fam, fa innaha tuftir jika belum sampai ke mulut, maka itu tidak membatalkan. Kaulan wahidan dan ini e, satu hal yang sepakat, tidak ada khilaf. Fil mazhab dalam mazhab Hanabilah. Nah, jika telah dahak itu telah sampai mulut, kemudian ditelan. Sudah sampai mulut, kemudian ditelan. Fafihi kaulan. E, maka ada dua pendapat ulama ada dua pendapat ahli ilmi tentang status puasanya. Minhum. Di antara ulama ada yang mengatakan maka menelan dahak yang sudah sampai posisinya sudah sampai mulut itu tuftir membatalkan puasa. Alasannya ilhaqan laha bil akli wasubi. Dikiaskan dengan makan dan minum. Pendapat kedua mengatakan tidak batal. Alasannya kias dengan air ludah. Ya, alasannya kias dengan air ludah. Kias mana yang tepat? Ini, eh, Kias dengan air ludah berarti tidak batal. Kias dengan makan dan minum nah, berarti batal. Karena fa'inna riqa, karena air ludah itu tidak membatalkan puasa. Hatta sampai sampai meskipun seorang itu mengumpulkan air ludah yang banyak di mulutnya, babala'au kemudian dia telan, lumayan banyak kan? Fa inna saumahu la yufsid. Maka puasanya atau la yufsid, maka puasanya tidak rusak dan tidak batal. Ini ada ya, dua kemungkinan kias. Dan jika ulama berselisih pendapat, maka acuannya adalah Quran dan Sunnah. Dan jika kita ragu-ragu tentang perkara ini apakah merusak ibadah ataukah tidak merusaknya, maka hukum asalnya adalah tidak merusak. Binaan ala dalik berdasarkan hal tersebut maka menelan dahak tidak membatalkan puasa. Ya, kenapa? Karena paling banter meragukan. Ya, paling banter berdasarkan dua kias tadi kita jadi ragu-ragu. Akhirnya hukum asal adalah tidak batal sampai yakin kalau itu membatalkan. Al-muhim ya, yang jelas eh, hendaknya seorang itu meninggalkan nakhomah eh, Tidaklah dia biarkan dahak, janganlah dia berupaya untuk menariknya sampai ke mulutnya. Min asfali halqihi dari yang berasal dari bagian bawah e, tenggorokannya atau kerongkongannya atau kerongkongannya. Akan tapi jika telah keluar sampai mulut, tidaklah dia keluarkan. Baik dia puasa ataupun tidak puasa. Kalau dia puasa, maka karena menimbang khilaf ulama. Kalau dia tidak puasa, maka e, maka mengeluarkannya itulah yang lebih baik dari sisi kesehatan. Amat taftir adapun fonis batal. Maka ini perlu dalil yang bisa menjadi hujah bagi seseorang di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menetapkan batalnya e, e, satu puasa. Kemudian apakah puasa batal karena mencicipi makanan? Jawabannya tidaklah batal puasa karena mencicip makanan dengan catatan syarat yang pertama tidak menelannya. Kemudian yang kedua akan tapi tidaklah tidak melakukan hal ini kecuali orang yang membutuhkannya. Yaitu orang yang koki atau orang yang masak itu sendiri. Ataupun orang yang orang lain yang e, cuma e, bukan koki, bukan si pemasak maka tidak perlu melakukan hal ini. Berfihadil hal dan dalam kondisi ini. Seandainya ada yang tertelan, seandainya ada yang tertelan ke dalam perut tanpa sengaja, maka puasa tidak batal. Kenapa? Karena tidak sengaja. Ya, apakah ketika seorang itu berkata-kata dengan perkataan yang haram di siang hari Ramadan itu merusak puasanya? Ya, maka jawabannya seperti ya, uh, yang kita baca pertama kali di pembahasan tentang, tentang masalah fatwa puasa sama persis. Jika kita baca firman Allah ya, Al-Baqarah 183 maka la'allakum tatakun supaya kalian bertakwa. Maka kita mengetahui hikmah diwajibkannya puasa itu takwa, yaitu eh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa dalam meninggalkan yang haram dan dia jika disebut sendirian mencakup melakukan hal yang diperintahkan dan meninggalkan yang di, yang e, diharamkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perkataan haram dan perbuatannya haram dan perbuatan sia-sia, maka Allah tidak membutuhkan puasanya yang hanya berbentuk meninggalkan makanan dan minuman. Berdasarkan hal ini maka ditekankan bagi orang yang berpuasa untuk menjauhi hal-hal yang haram baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Tidak melakukan riba, walayakdib dan tidak pula berdusta. Ya, berkenaan dengan tidak riba maka uh, di Al-Murni disebutkan bahasanya para ulama salaf terdahulu ketika puasa mereka uh, mereka punya kebiasaan ya, menghabiskan hari-hari puasanya di masjid. Mereka mengatakan kami habiskan hari-hari kami di masjid supaya kami tidak menghibah manusia. Ya, karena mereka merasa aman kalau di masjid, nggak ada godaan untuk melakukan riba. Maka banyak dari mereka menghabiskan siangnya di di masjid dengan tujuan untuk menjaga kualitas puasanya. Tidak pula berdusta, tidak melakukan namimah, tidak melakukan transaksi jual beli yang haram dan menjadi semua hal-hal yang haram. Ya. Dan jika seorang itu melakukan yang diperintahkan, meninggalkan yang haram selama satu bulan penuh, maka dirinya akan istiqomah diharapkan istiqomah di sisa-sisa di bulan-bulan yang lain ya, ya di sisa-sisa tahun tersebut. Akan tapi disayangkan banyak dari orang yang berpuasa tidak membedakan antara hari puasa dan hari tidak puasa. Faum alal adah mereka tetap dalam kebiasaan yang telah biasa mereka lakukan berupa ucapan yang haram, berupa dusta, menipu dan yang lain dan tidak merasa ada pada dirinya kewibawaan puasa maka perbuatan ini tidak membatalkan puasa akan tapi mengurangi ganjarannya dan boleh jadi ketika ditimbang akan menyebabkan terlantarnya dan hilangnya ganjaran puasanya. Nah, berkenaan dengan e, dengan hati dengan fatwa ini tadi ada kaulazur perkataan dusta. Nah, apa yang dimaksud dengan persaksian palsu? Apakah itu membatalkan puasa? Yang dimaksudkan dengan e, persaksian palsu adalah dosa, termasuk dosa besar yang paling besar, yaitu seorang memberikan persaksian dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia tidak punya info tentangnya, namun nekat ngomong begini dan begitu. Atau bahkan dia mengetahui yang berkebalikan dengannya. Dia tahu realitanya adalah A yang dia sampaikan B. Ini tidak membatalkan puasa, akan tapi mengurangi ganjaran puasa. Kemudian tentang adab puasa. Di antara adab puasa adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang dilarang. Karena firman Allah Ta'ala tujuan dari puasa la'alakum tatakun supaya kalian bertakwa. Ditambah hadis Nabi saw yang tadi telah kita baca tentang orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perkataan yang haram dan perbuatan yang haram. Dan di antara ada puasa adalah memperbanyak bersedekah. Memperbanyak berbuat baik dan berbuat baik kepada sesama manusia. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Adalah Nabi Alaihi Wasallam manusia yang paling dermawan. Dan Nabi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi di malam harinya. Ketika beliau berjumpa dengan Jibril. suhu Al-Qur'ana. Kemudian beliau ya, setoran tadarus Quran dengan Jibril yaitu setoran hafalan Quran dengan Jibril. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya ketika seorang itu membersamai orang yang soleh, maka dianjurkan dia meningkatkan uh, kebaikannya, sedekahnya dan yang lainnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, lebih dermawan lagi di malam hari. Apa sebabnya? Karena ya, kedatangan Jibril kedatangan Jibril. Maka Nabi lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Ini menunjukkan ketika kita menyertai orang-orang yang salah, maka hendaknya kita e, punya sikap yang beda. Lain hanya dengan ketika kita tidak bersama dengan orang-orang yang saleh. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan sikap dalam hal ini. Dan di antaranya dalam menjaga apa yang Allah haramkan berpadusta, caci maki atau mencela, wasyatam, caci maki, menipu, khianat, pandangan yang haram, mendengarkan sesuatu yang haram, dan yang lainnya yang diharamkan. Yang sebenarnya ini wajib atas orang yang berpuasa dan bukan puasa untuk menjauhinya. Akan tapi hal-hal yang haram ini untuk orang yang berpuasa, aukadu lebih ditekankan lagi. Dan di antara adab puasa adalah makan sahur. Dan tidaklah makan sahur tersebut diakhirkan sehingga mepet subuh berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah kalian makan sahur. Karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Keberkahan pokok adalah ganjaran, karena ini satu hal yang diperintahkan. Keberkahan yang lainnya, manfaat yang lain, karena keberkahan itu artinya kebaikan. Kebaikan yang lain adalah ya, adalah kuatnya badan, lebih kuatnya badan untuk menjalani puasa bagi orang yang makan sahur. Dan di antara keberkahan yang luar biasa dari kegiatan makan sahur adalah ya, e, ramainya masjid saat sholat subuh di bulan Ramadan. Nah, ya, masjid itu ramai, kenapa? Keberkahan makan sahur. Ya. Oleh karena itu begitu makan sahur itu tidak ada subuh pertama tanggal satu Sawal, ah, itu langsung kembali sepi. <laughs> itu menunjukkan keberkahan makan sahur yang luar biasa kebaikan yang terwujud gara-gara makan sahur. Dan di antara adab berpuasa adalah berbuka dengan rotop jika tidak mendapatkan maka dengan korma. Jika tidak mendapatkan faalamain dengan air. Wa ayubadir bil fitri dan daklah bersegera untuk berbuka minhin sejak yatahakok pasti telah tenggelamnya matahari atau yarlib ada sangkan kuat bahasanya anak gharabat matahari telah tenggelam mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu annasu bi khairin manusia senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan sebagian eh, sebagian ulama menilai bahasanya bisa dikoma dikiaskan dengan eh, dengan korma hal-hal yang manis sebagaimana perkataan ba'du syafi'iyah di Kifayatul Akhir dikatakan dianjurkan berbuka dengan tamar wa ila jika tidak ada fa'alamain dengan air berdasarkan hadis. Ya, karena korma itu manis dan manis itu menguatkan badan. Sedangkan pilihan air karena air itu membersihkan. Ada satu ulama syafi'iyah namanya Rawiyani mengatakan. Ilam ya, ya jadi tamar Jika seorang itu tidak memiliki korma fa'alal hului Maka adalah dia berbuka dengan sesuatu yang manis. Eh, dia mengatakan falhulu fi maknahu karena sesuatu yang manis semakna dengan kurma. Dan jika seorang itu posisinya di Mekah, fa'alama izamzam. Maka adalah dia eh, berbuka dengan air zam-zam. Bahkan salah satu ulama syafi'iyah, Al-Qadhi Husain, beliau mengatakan yang terbaik di zaman ini seorang itu berbuka dengan mengambil air dengan telapak tangannya dari sungai. di Li'annahu aba'atu anisubahah. Ya, karena itu asli produk alam. Sehingga lebih jauh dari subahat keharoman. Ya, sebagian Lama Safiyah Qadhi Husain mengatakan di zaman ini yang afdal bukan korma. Ya, bukan korma yang nggak tahu ini dari mana dapatnya. Ya, sebagian eh, Qadhi Husain Syafi'iyah yang berafdal adalah eh, yang ngambil asli produk alam ne? pakai ne, eh, ngambil air di sungai itu jelas otoma, jelas halalnya 100% halal tidak ada subahat haram di dalamnya ya, itu ada maka ada eh, yang tadi perkataan Rawiyan yang mengatakan bisa diganti dengan yang manis alasannya semanis itu semak dengan tamar Qadhi Husain malah mengatakan di zaman ini tidak dianjurkan pakai tamar. namun ngambil air sungai yang itu jelas-jelas uh, halalnya. Uh, namun dua pendapat ulama syafi'inya ini dikomentar oleh An Nawawi. Nawawi di Syarah Muhatab mengatakan wa maqalahu syadun mukhalifun lil hadis. <laughs> Apa yang dikatakan oleh uh, oleh keduanya oleh Arawiyani demikian juga oleh Qadi Husain itu syadun pendapat yang jeleneh karena menyelisih hadis. Hadisnya mengatakan jika tidak ada korma itu air, bukan tidak ada korma terus yang manis-manis, enggak. Hadisnya tidak mengatakan tidak ada korma bukan kola, gitu kan? Kalau tidak ada korma maka air. Maka ini menyelisih hadis. Demikian juga mengatakan di zaman ini uh, maka jangan korma namun air ya, yang sudah disediakan oleh alam itu yang paling afdol. Nah, ini menyelisih hadis.